بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ يا أخونا إمام اقرأ الشهوة إلى الاعتدال جلبت آفات كثيرة ومنحا جلبت آفات كثيرة كثيرة ومنحا ولولا ذلك ما كان النساء حبائل الشيطان وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما تركت في الناس بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء وقال بعض الصالحين Taib. Sudah ya. Pelanjut. Tawadhu ikra. alas Kemarin kita sebutkan tentang yakni cara menundukkan syahwat perut Bagaimana beliau menerangkan di antara untuk menundukkan syahwat perut jadi namanya perut ya ingin makan terus ya yang enak-enak keinginan-keinginan perutnya dilayani jangan sampai kita menjadi seorang yakni Abdul Batni hamba perut artinya menuruti apa yang menjadi keinginannya semua dituruti jangan demikian jangan sampai terbiasa terus menerus hidup ketika makan dalam kekenyangan maka cara untuk mengobatinya untuk menundukkan hal tersebut adalah untuk menyedikitkan dalam masalah makanan bertahap yang mungkin sudah senang ya, terbiasa hidup kenyang. Setiap makan kenyang terus untuk meninggalkan susah. Secara total untuk hidup ya cukup mungkin susah, maka caranya tahap demi tahapan, sedikit demi sedikit dengan berjalannya waktu. Terus bagaimana yang paling utama dalam masalah makanan? Apa isa yang paling utama dalam masalah makanan? Di antara jalannya Aywa, ini yang diberi petunjuk oleh beliau seperti ke makanan, sepertiga minuman untuk penafasan juga. Dan juga beliau menegaskan yang paling awal adalah dia memakan jangan sampai mencegah dari aktivitas ibadahnya. Ini. Jangan sampai makan kok malah menjadi malas ketika beribadah. Dan juga ketika dia makan hendaklah ini sebagai sebab adanya suatu energi tetap pada dirinya sehingga bisa menjalankan aktivitasnya dia dalam kehidupan sehari-hari. Nah ini, ini yang terbaik ketika dia dalam masalah makan. Ketika makan jangan terlalu kenyang dan juga jangan terlalu sedikit sehingga masih ada rasa lapar. Karena akan mengganggu aktivitasnya dia ketika dia makan kok masih lapar, masih terasa perutnya melilit, kesakitan. Juga jangan demikian. Kemudian selanjutnya wa amma syahwah. Oh ya kemarin masih satu ya yang perlu kita jelaskan tentang zuhud. Zuhud dalam kesuhutannya zuhudu fi suhudi. Ya. Yeah. Ini apa maksudnya? Abdul Wahab Az-zuhdu fi suhdi. menampakkan kemampuannya. Jadi idhari ya bi idhari titihi menampakkan kebalikannya suhud di dalam kesuhutannya secara kilas ya enggak suhud tapi dia betul-betul suhud pandang penampilannya ya sangat mewah rumahnya ya kendaraannya orang melihat wah dia hidupnya mewah nggak suhud sekilas tapi ternyata dia sungguh sangat suhud sekali karena dalam hatinya dia ya ini sangat tinggi sikotun billah sikoh kepercayaan percaya dengan Allah Ta'ala sangat tinggi apa yang Allah janjikan akan ditepati sehingga apa yang ia miliki sebuah harta secara dohir sangat mewah ia punya mobil, rumahnya besar tapi ternyata digunakan untuk kepentingan kaum muslimin nah untuk kaum, muslimin untuk berdakwah untuk yakni untuk usaha-usaha sehingga menghasilkan untung dan keuntungannya pun digunakan untuk kepentingan kaum muslimin dan ini zuhdu fis zuhdi. Menampakkan kebalikannya. Nah ini, ini kak si sobri marotain wasaniyah amurru dan yang kedua lebih pahit. Nah, yang kedua lebih pahit. Artinya apa? Biasanya orang yang punya hidup mewah ya digunakan untuk senang-senang. Nah, untuk memenuhi kebutuhannya, keluarganya, untuk ya anak-anaknya untuk ya bersenang-senang untuk apa bernikmat-nikmat dengan kenikmatan tersebut. Nah, tapi ini tidak bahkan digunakan untuk kepentingan kenikmatan kepentingan kaum muslimin. Nah, ini sangat sangat jarang orang yang bisa demikian. Dia ada usaha ya, punya pabrik misalnya, punya suatu perusahaan ternyata untungnya untuk dakwah. Nah, untuk dakwah bukan untuk pribadinya. Walaupun dia mungkin untuk pribadi sekedar ngambil sekedarnya enggak terlalu banyak. Nah ini yang kedua lebih pahit rasanya. Susah untuk diamalkan. Kemudian pasal berikutnya tentang masalah syahwatul farji. alam anna syahwatal wiqa sulitat 'alal adami li faidatain bahwasanya untuk sahwat kemaluan ini ya, sahwat kemaluan yang masih normal ini punya sahwat terhadap lawan jenisnya. Nah ini, yang semuanya memang ada faedah. Ketahuilah bahwa saja sahwat wiqa ya, yang dia enam melakukan satu hubungan sulit ya, dikuasakan atas Bani Adam. Ini ini manusia mempunyai sahwat dan lawan jenisnya sehingga dia melakukan hubungan dengan lawan jenisnya. Dan ini dikuasakan atas mereka memang mampu. Ini memang ada beberapa faedah. Diberi sahwat ya, ada dua faedah. Ketika nam dia bisa mengatur sahwatnya di jalan syar'i, maka akan menghasilkan yang baik ketika dia nggak bisa mengatur dengan syar'i, nggak adil, ya, nggak bisa adil, maka akan muncul suatu musibah-musibah yang akan menimpa pada orang tersebut. Di antara faedah ya, yang akan disebutkan oleh beliau ada dua faedah. Ihdahuma baqa'un nasli. Yaitu tetapnya adanya suatu keturunan. Ini, adanya suatu keturunan karena ada syahwat. Kalau nggak ada syahwat terhadap lawan jenisnya, nam tentunya nggak bisa untuk beranak. Nam nggak punya keturunan. Ketika dicabut manusia syahwatnya, tentunya nggak akan terputus keturunannya. Nah ini, ini diantara faedah adanya syahwat terhadap lawan jenis. Enam, yakni akan tetapnya keturunan tersebut. Wasannya dan yang kedua adalah liyudrika ladatan yaki 'alaiha lidatul akhirah. Yang kedua adalah dalam rangka untuk yakni menjangkau satu kenikmatan yang akan ia rasakan di dunia yang kemudian akan dibandingkan kenikmatan tersebut dan kenikmatan akhirat. Nah ini kenikmatan dunia begini ya terhadap lawan jenisnya. Nanti di akhirat pun akan dia rasakan yang lebih nikmat yang lebih masya Allah. ini akan dia bandingkan mana yang lebih aladzu lebih lezat. Demikian. Jadi untuk mengetahui menjangkau ya untuk membandingkan kenikmatan dunia seperti ini, kenikmatan akhirat seperti di dalam masalah syahwat terhadap wanita. Nah, ini. Fa'il fa fa malam yudrika yudrok jinsuhu biduk. Maka barang siapa yang dia belum pernah ya menjangkau yakni dengan lawan jenisnya dia belum pernah memenuhi nafsu birahinya dan lawan jenisnya itu dengan rasa yang betul-betul dirasakan. Nam walaya dum ilaihi sauku. Mak saya rasa rindunya. Nam, gak akan ia dapatkan yang besar. Ini ini ketika dia belum merasakan demikian maka rasa rindunya pun nam nggak akan begitu besar dibanding dengan orang yang sudah merasakan. Ini lebih besar rasa rindunya untuk menuju ke sana. Nah ini. Illa annahu idza lam turadda hali sahwa ila i'tidal. Kecuali hanya saja bahwasanya apabila tidak apa dikembalikan sahwatnya ini kepada perbuatan keadilan maka jelabas afatun kathiratun ini musibah-musibah yang banyak akan lahir nah ini ini ketika sahabatnya apa ya ini enggak bisa adil seseorang enggak bisa menggunakan sahabatnya dengan tindakan-tindakan yang adil maka musibah-musibah akan muncul Wamihanan dan juga ujian sebagai ujian walau la dalika makanan makanan nisa dan seandainya tidak demikian perkaranya tersebut niscaya wanita ini apa tidak sebagai entar <clears throat> walau la dalika makanan nisa'u seandainya tidak demikian perkaranya nah ini ternyata syahwat ya ditiadakan kemudian enggak punya sahwat, dicabut sahwatnya, maka saya para wanita-wanita ini tidak dijadikan sebagai apa? Ini haba ila syayatin. Tali, talinya syaitan untuk menyesatkan kaum muslimin. Karena memang ada syahwat ya, yang terhadap lawan jenisnya, terhadap perempuan atau laki-laki terhadap apa perempuan terhadap laki-lakinya. Ini sehingga enam wanita dijadikan sebagai tentara setan yang sangat apa ampuh. Wa fil hadisi anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ma taraktu fin nasi ba'di fitnatan ador ala rijal minan nisa. Sebagaimana telah datang dalam satu hadis bahwa Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda tidaklah aku tinggalkan pada manusia setelah saya fitnah yang lebih besar yang lebih bermadarat pada laki-laki melainkan para wanita. Dan ini adanya syahwat terhadap lawan jenisnya. Maka seandainya kalau nggak ada syahwat tersebut, maka para wanita ini nggak dijadikan sebagai tentara setan yang ampuh untuk menyesatkan Bani Adam. Wakola ba'du salihin dan berkata sebagian orang-orang yang solih yang mana mereka mengatakan lawi tamani rajulun ala baitin ala baitil mal seandainya seorang laki-laki memberikan amanah kepada saya untuk menjaga baitul mal yang menjaga sebuah harta Nam, diberi amanah untuk menjaga harta tunantu an udia sungguh ini saya aku menyangka akan bisa untuk menjalankan amanah tersebut. Akan bisa untuk menjalankan amanah tersebut. Lawi tamani ala jinziyah. Dan seandainya memberikan amanah kepada saya Ianya untuk menjaga wanita zinziyah ini wanita kulit hitam ya wanita kulit hitam yang kelihatannya tidak menarik yang kelihatannya tidak menarik ahlu biha sa'atan wahidatan yang mana kemudian saya berkholwat dengannya saya berdua-duaan dengan wanita tersebut kemudian mak tamantu nafsi ini saya saya nggak bisa menjalankan amanah diri saya atas wanita tersebut. Ini, ini seandainya wanita itu pun hitam, ya saya berdua-duaan dengan wanita hitam, ini saya saya nggak akan bisa menjaga amanah tersebut untuk menjaga untuk apa? Ya, ini sesuai dengan tali-tali Islam nggak akan bisa. Ini karena memang sangat bahayanya, sangat bahayanya wanita tersebut. Dan juga wa'an Nabi SAW Kola layah luwanna rajulun bimratin faina salisahuma asyaiton. Dan tidaklah ya seorang laki-laki berkholwat bimratin dengan seorang perempuan fa inna salithahuma maka sungguhnya yang ketiga adalah syaiton. Nah ini ini syaiton pandai ya menggiring Bani Adam dia punya syahwat dia punya keinginan terhadap lawan jenisnya walaupun mungkin kelihatan ya hitam tidak menarik tapi ketika dia berdua-duaan ini sangat berbahaya karena setan akan andil akan menggambarkan kecantikannya atau menggambarkan keindahan-keindahan tersebut. Nah, ini yang bisa kita baca والله أعلم بالسبب طيب إلى هنا